Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu kata beliau. Kemarin sudah kita lewati ayat yang sudah kita baca yaitu mengenai apa? Bahwasannya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Enggak ada satupun dari kalangan makhluknya yang terluputkan dari pengetahuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat syarahnya bawah itu halaman 30 bagian bawah itu nomor 17 catatan kaki nomor 17 itu ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya apa? Ay ya'lamu ma madha. Allah taala mengetahui perkara yang sudah lalu, yang sudah terjadi. Itu jelas ya. Kalau hamba makhluk tahunya kapan? Kita tahu perkara Kejadian kapan tahunnya? Setelah terjadi. Sebelum terjadi kita nggak tahu, hanya memprediksikan biasanya, memperkirakan. Yang namanya perkiraan, prediksi manusia bisa keliru, bisa benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim, yaitu zat yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya perkara-perkara yang telah lalu. Ya'lamu ma madha mengetahui perkara-perkara yang telah berlalu. Wa ma khalfahum ya'ni ma ya'ti fil mustaqbal dan Allah taala mengetahui perkara yang akan datang. Pasti sudah itu. Paham ya? Kalau kita tahunya kapan tadi? Setelah terjadi. Sebelum terjadi manusia nggak tahu, hanya memprediksikan. Jangan-jangan mau hujan ini mendung, ternyata nggak jadi hujan. Manusia kan, tapi Allah taala pasti. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya wala yuhituna bihi ilma dan mereka makhluk itu tidak bisa meliputi ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. La yuhitul ibad billahi azza wa jalla hamba-hamba tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. La yuhitul ibad billahi azza wa jalla ilma. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum meliputi segala sesuatu tapi ilmunya hamba tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuna rabbahum subhanahu wa taala ma'na annahum la yuhituna bi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa sya'nihi subhanahu wa taala. Allah musta'an. Mereka-mereka makhluk itu mereka tidak mengetahui Rabb mereka Maknanya bahwasanya mereka tidak bisa meliputi zat Allah taala, tidak bisa meliputi nama-nama Allah taala dan juga tidak mampu meliputi sifat-sifat Allah taala dan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu kan? Kita hanya apa yang wajib bagi kita, sami'na wa ata'na, menerima dalil. Paham ya? Bagaimana datang dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah menjelaskan Allah taala punya nama, punya sifat kita apa? mengikutinya. Seperti itu. Adapun kita enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Eh, zat Allah Subhanahu wa taala. Hada la ya'lamuhu al-ibad illa mat attala'ahu al-ibad alaih min ajli an ya'rifuhu subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini hamba-hamba tidak mengetahuinya kecuali kecuali kalau seandainya Allah taala tampakkan kepada hamba-hambanya dalam rangka untuk apa? agar mereka mengetahuinya. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam seorang nabi termasuk ulul azmi itu pun apa? Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertunjukkan, ditampakkan, Na'am barakallahu fikum. Allah taala memenuhinya, tapi enggak mampu karena masih dunia. Paham ya? Diperintahkan untuk melihat ke arah mana? Ke arah jabal, ke arah gunung. Tapi ternyata Allah taala baru menampakkan cahaya saja sudah hancur gunungnya. Paham ya? Akhirnya Nabi Musa pun jatuh pingsan. Menunjukkan apa? Belum ada kemampuan. Paham ya? Tapi nanti di akhirat, ya, di surga dan juga di akhirat di urusatul qiyamah kaum mukminin bisa melihat Rabb mereka. Paham ya? Bisa melihat Rabbnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Ya, dalam rangka agar apa? Allah Taala terkadang menampakkan masih menampakkan sifat-sifatnya, ya, diperkenalkan nah, barakallahu fikum kepada hamba-hambanya melalui dalil Al-Qur'an Sunnah Tujuannya apa? Agar mereka mengenal, agar mereka beribadah kepada Allah Taala semata. Fala ilma lahum illa ma Allah. Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ilmu pada makhluk-makhluk atau hamba-hamba tersebut kecuali ilmu yang Allah Taala ajarkan kepada mereka. Hatta malaikah yaqulun, bayangkan, malaikat enggak sembarangan. Hingga bahkan malaikat pun mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah kami nggak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami, malaikat benar. Eh? Makhluk yang terdekat. Paham ya? Lah kita siapa? Bukan malaikat kita. Manusia biasa kan itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah atas itu bagian matan, eh? dilihat matanya. Nah, barakallahu fiikum matanya itu dilihat matanya itu. Nah, barakallahu fiikum kata beliau, mausufun bima wasafa bi nafsah fi kitabihil azim Allah Ta'ala disifati, tersifati dengan apa-apa yang Allah Ta'ala sifati dirinya dengannya. Jadi Allah Ta'ala mensifati dirinya di dalam mana? Di dalam Al-Quran Karim. Dan juga melalui lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Nah. Wa ala lisani nabihil karim. Dan juga melalui lisan nabinya yang mulia. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, catatan kaki nomor 18 bawah itu dilihat lagi mausufun subhanahu wa ta'ala bima wasafihi nafsah fi kitabil karim. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan apa-apa yang Allah ta'ala telah mensifati dirinya dengannya. Fi kitabil karim dalam Al-Quran. Banyak sekali. al Quran. Dalam Al-Quran. bima wasafahu bihi nabiyuhu. Sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Dan juga dengan apa-apa yang nabinya mensifati Allah ta'ala di dalam sunnahnya. Fal asma' wasifat tauqifiyatun la yajuzu lana an nuhdisa lahu isman lam yasbuthu li nafsihi lam yusbithu li nafsihi wa lam yusbithu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam artinya apa maka nama-nama dan sifat itu tauqifiyah nama-nama dan sifat-sifat itu tauqifiyah apa tauqifiyah dibangun di atas dalil berhenti di atas dalil kita nggak boleh membuat nama yang baru yang Allah Taala tidak menetapkan untuk dirinya dan juga Rasulnya tidak menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala an sifatan lam yasif biha nafsahu biha rasuluhu sallallahu Dan juga kita nggak boleh membuat sifat yang baru yang Allah taala tidak mensifati dirinya dengannya dan juga Rasulnya tidak mensifati Allah taala dengannya. Hada makna qawlihi mawsufun bima wasafahu wasafa bihi nafsah fi kitabil karim wa bima wasafahu bihi nabiyuhul azim. Li'annahu la a'lam billahi 'azza wa jalla min Allah. Dikarenakan enggak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lam billah ba'dal ba'dallah min Rasulillah azza wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan enggak ada dari kalangan Manusia yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, kecuali apa? Kecuali Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nahnu muttabi'un, muqtadun, la nuhdits syai'an min 'indi anfusina. Maka kita, kami mengikuti kemudian meniti jejak mereka, jejaknya para nah barakallahu fikum, tentunya para al-qurun al-mufaddalah, eh, para sahabat tabi'in wa tabi'in La nuhditsu syai'an min 'indi anfusina, jangan membuat perkara yang baru yang munculnya dari diri-diri kita. Wastihsanatina wa afkarina wa uqulina dan jangan pula membuat perkara yang baru yang sumbernya karena istihsanat. Apa istihsanat? Anggapan-anggapan baik kita wa afkarina dan juga karena sumbernya apa? pemikiran-pemikiran kita. Wa uqulina dan sumbernya karena akal-akal kita. Hada mamnu'un fi haqqillah subhanahu wa taala. Yang seperti ini haram, dilarang untuk kita letakkan na barakallahu fikum pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena al-asma wa sifat tauqifiyatun mabniyatun 'ala dalil alkitab kitab sunnah